<clears throat> Maka ini hal-hal yang teranggap sebagai pembatal as-saum. Tentunya juga termasuk pembatal saum jika seseorang telah bertekad bulat untuk membatalkan puasanya niat niat azab, niat kuat untuk membatalkan puasanya. Misalnya karena hendak safar. Misalnya karena hendak safar. Dan dia mantap untuk membatalkan puasanya. Tapi ternyata kemudian misalnya tidak jadi safar, maka dengan dia membatalkan niatnya kalau sahih maka batal puasanya. <clears throat> Juga termasuk pembatal puasa eh, ikhtilaf para ulama adalah aridah murtad. Nah, karena murtad menghapuskan seluruh amalan dan menghapuskan seluruh ibadah. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yakfur bil iman, barang siapa kufur dari beriman, faqad habita amaluhu berarti amalannya telah terhapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat sebagai orang-orang yang merugi. Nah, berikutnya perkara-perkara yang orang menyangka bahwasannya ini adalah pembatal tetapi sesungguhnya bukan pembatal. Nah, atau orang ragu maka penting untuk dijelaskan bahwasannya perkara-perkara ini bukan pembatal. Yang pertama seorang yang berpuasa dalam keadaan junub dan belum sempat mandi janabah. <clears throat> Nah, junub sebelum subuh dan al, waktu azan dia belum sempat mandi janabah. Maka ini tidak mengapa, tidak berpengaruh terhadap puasanya. sebagaimana ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah eh, dari Aisyah dan juga dari Ummu Salama keduanya istri Nabi radhiyallahu anhuma keduanya menghabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Dulu Rasulullah pernah dalam keadaan masuk waktu fajar dalam keadaan junub. Thumma yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi. Kapan mandinya? Setelah adan, setelah subuh, yaktasil wa yasum. Kemudian mandi dan tetap berpuasa. Sehingga ini tidak terpengaruh. Kemudian yang kedua dari perkara yang tidak membatalkan saum adalah mandi mandi memang tujuannya supaya segar badannya supaya hilang rasa letihnya, supaya berkurang kesusahannya dalam kesulitannya dalam berpuasa. <clears throat> karena terlalu haus atau karena terlalu panas udara misalnya dia mandi untuk meringankan beban puasanya maka ini tidak mengapa <clears throat> baik mandinya berendam atau mandinya di kamar mandi yakni dengan disiram atau mandinya nah, pergi ke air terjun kemudian mandi di pancuran air terjun mandi di kolam renang di sungai ini tidak mengapa <clears throat> tidak membatalkan puasa sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sil ma wa huwa sha'imun min al-'ash min al-'atshi au minal harri laqad ra'aitu aku pernah menyaksikan aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi ma menyiram menuangkan air ke kepalanya bahwa saimun ketika dia dalam keadaan puasa Kenapa Rasulullah melakukan itu? Minal atsi karena sangat haus. Au minal hari karena udara sangat panas. Yani meringankan haus dengan cara seperti itu tidak mengapa. Karena ini dilakukan oleh Nabi. Yang dilarang adalah apa? Minum, makan, dan yang telah tersebut sebelumnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. dan bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullah di siang hari Ramadan ketika panas itu membasahi kain kemudian meletakkannya di atas kepalanya di atas tubuhnya dalam rangka untuk menghilangkan apa panasnya atau hausnya yang sangat dan Al Imam Syafi'i rahimahullah ini juga Seorang tabi'in diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ingin menyebutkan bagaimana salaf dulu mengerjakan seperti ini. Gimana Sya'bi rahimahullah masuk ke kolam pemandian kemudian berendam di pemandian ketika siang hari Ramadan. Maka perlu diketahui perkara-perkara ini tidak mengapa. Nah, Kemudian perkara yang juga tidak terlarang bagi orang berpuasa adalah berkumur-kumur, madmada, wal istinsyak dan memasukkan air ke hidung yakni ketika berwudu dia ber, apa berkumur dan istinsyak paham ya istinsyak ya maka bolehkah ini bagi orang berpuasa tidak mengapa yang penting tidak sengaja, yang penting tidak menyengaja untuk menelan air. Yang membatalkan adalah menyengaja minum airnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jika berpuasa tidak berlebihan dalam eh, apa al istinsyab nah, tidak berlebihan. Artinya perlu berhati-hati. Hal ini berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Laqid bin Sabra. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabalik fil istinsyaq illa an takuna wa Wabalik fil istinsyaq. Nah, perbanyaklah istinsyak illa an takuna shaiman kecuali engkau dalam keadaan puasa. Ya, ini kalau dalam keadaan berpuasa sekedarnya saja. Dan maksud perbanyak di sini batasannya maksimal adalah tiga dalam berwudu. Kenapa? Karena tidak ada contohnya Rasulullah berwudu empat kali, empat kali, lima kali, lima kali. Jadi perbanyak di sini diperbanyak airnya, tetapi jumlahnya maksimal berapa? Nah, tiga kali. Al Hasan Al Basri rahimahullah. Nah, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari menyatakan la ba'sa bil madmadah wa tabarrud lis saim, La ba'sa bil madmad Tidak mengapa. Orang berkuasa berkumur-kumur dan berendam atau mandi. Ini memperkuat masalah sebelumnya dan juga menjelaskan masalah yang kita sekarang berada di dalamnya yaitu berkumur. Tidak mengapa berkumur ataupun mendinginkan tubuhnya dengan mandi atau berendam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan istighatul jasm. Dan azhar ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud dan yang lainnya. Marfu'an. Bagaimana kalau ternyata ketika berkumur atau istinsak airnya tertelan. Maka sekali lagi jika tidak sengaja maka tidak apa-apa. Jika tidak sengaja maka tidak apa-apa. Sebagaimana seseorang tidak sadar kalau dia makan minum padahal dia sedang puasa. Maka kemudian diingatkan oleh temannya saya sedang puasa maka puasanya tetap berlanjut. <clears throat> Kemudian tidak mengapa pula bagi orang berpuasa untuk bercelak, memakai celak. Hal ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa saimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercela dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis ini sahih akhrajahu Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. <clears throat> Demikian pula Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang semakna. Annahu kana yaktahilu. Eh, afan. Ini azar perbuatan Anas. Rasanya Anas radhiyallahu anhu dulu pernah ketika berpuasa beliau radhiyallahu anhu bercela. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ta'liqan dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al Albani. Asar ini dari Anas. Intinya riwayat-riwayat ucapan dari salaf yang sangatlah banyak bahwasannya bercela bagi e, orang berpuasa tidak mengapa. Nah, Kemudian juga yang tidak mengapa bagi orang berpuasa adalah siwak. Bersiwak. Bersihkan giginya. Memakai minyak wangi. Dan memakai minyak rambut. Bersiwak baik dengan alat yang disebut dengan siwak yang ma'ruf nah atau dengan sikat gigi yang disertai pada dengan odolnya maka ini tidak mengapa dan ini perlu diketahui mengandung makna maksud daripada asiwa walaupun fungsinya tidak semaksimal. Nah, karena sikat gigi dengan odol dan sikat gigi tentunya di kondisi dan tempat-tempat tertentu. Tetapi kalau dengan siwak lebih luas dalam banyak keadaan. Ketika di masjid bisa bersiwak, nah di jalan tidak masuk rumah bisa bersiwak, bangun eh, di tempat tidur tidak tidur bisa bersiwak, di tempat tidur, bangun tidur, bisa bersiwak. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin." Nah, maka ini hukumnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah di Ramadan dan di luar Ramadan. Ketika berpuasa ataupun tidak berpuasa yaitu sabda Nabi laula an asyqa ala ummati kalau tidak memberatkan umatku la amartuhum bisiwak niscaya aku wajibkan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat di dalam hadis yang lainnya la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu'in niscaya aku perintahkan aku wajibkan bersiwak ketika tiap-tiap berwudu. Hadis-hadis ini memberikan faedah bahwasannya bersiwak adalah sunnah ketika hendak sholat dan juga ketika sedang berwudu dan sama bagi orang berpuasa ataupun tidak berpuasa di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Al Imam Al Bukhari karenanya menyatakan wala yakhussu sha'im min ghairihi. Tidak ada kekhususan di dalam perkara ini orang puasa atau di luar puasa. Orang yang sedang berpuasa atau tidak berpuasa tidak ada kekhususan. Yakni sama hukumnya sama-sama sunnah. Bagaimana kalau dia sikat gigi dengan odol? Kan terasa nah, aroma odolnya di lidah. Maka ini tidak mengapa. Yang demikian ini tidak mengapa. Sebagaimana tidak mengapa pula memakai obat tetes. Nah, sakit mata ditetesi matanya, sakit telinga ditetesi telinganya. Nah, walaupun kata para ulama terasa di tenggorokan. Biasanya kan terasa kan? Nah, kadang-kadang pakai tetes mata bisa sampai ke tenggorokan karena memang berhubungan pakai tetes telinga Kadang-kadang sampai ke tenggorokan karena memang berhubungan. Nah, makanya dokter telinga juga dokter tenggorokan. Namanya apa? THT. Nah, artinya berdekatan, berhubungan. Pakai celak pun kadang-kadang terasa sampai ke tenggorokan. Nah, yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa seseorang memakai obat tetes sakit mata atau telinga. Nah, kemudian juga perkara yang tidak mengapa bagi orang yang berpuasa adalah apa yang telah disinggung sebelumnya yaitu muntah tetapi tidak sengaja. Sudah lewat pembahasannya kaulus sahih bahwasannya muntah tidak sengaja tidak membatalkan uh, saum. Demikian pula al-hijamah. Kaulus sahih bahwasannya hijama tidak membatalkan saum. Dan yang mirip dengan hijama adalah donor darah. Ini pun kaulus sahih mirip tidak membatalkan puasa insya Allah dan ini kaulur rajih dengan hadis rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijama lis-shaim. Allah memberikan keringanan bagi orang berpuasa untuk berbekam. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaimun. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ketika itu beliau puasa. Tetapi perlu diketahui tentunya seseorang berjaga-jaga karena berbekam ini melemahkan fisik sama dengan donor darah. Maka sebaiknya kalau kalau dia butuh berbekam di Ramadan maka diusahakan melakukannya malam hari. Nah, untuk menghindari kondisi lemahnya badan sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, melanjutkan puasanya. Karenanya Anas radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Hal kanu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahun alhijama lisaib?" Apakah sahabat-sahabat Nabi dulu semasa ada hidup bersama engkau, wahai Anas, melarang untuk berbekam. Kata Anas, la illa min da'fin. Tidak dilarang. Para sahabat tidak melarang. Illa min da'fin. Kecuali kalau khawatir dengan berbekam nanti akan apa lemah. Dikhawatirkan tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya. Maka kalau secara hukum boleh insya Allah dan ini kaulus sahih, kalau rajih dan ini kaul banyak dari para sahabat, nam Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Salama <clears throat> Sahabat-sahabat ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab berpendapat bahwasanya berbekam itu tidak mengapa. Nah, dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Berbeda dengan pendapat madhab Hanabila. Mereka menganggap dan juga ini pendapat Imam Ahmad dan madhab Hanabila bahwasanya berbekam itu terlarang dan membatalkan puasa. <clears throat> Kemudian perkara yang tidak terlarang juga adalah mencicipi makanan ibu-ibu yang memasak atau seseorang yang hendak membeli misalnya madu. Nah, tidak mengapa ini dilakukan oleh salaf. Nah, Hasan Al Basri pernah mencicipi madu ketika hendak membeli. Dan ini pun dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Maka mencicipi makanan ini adalah hajah kebutuhan dan maslahah bagi orang berpuasa dan tidak mengapa ibu-ibu yang memasak untuk mencicipi makanannya untuk tahu ternyata kurang garam nah atau kurang pedas misalnya nah kurang bumbu atau mencicipi sesuatu yang hendak dia beli yang tentunya boleh dicicipi madu. Nah, tetapi sekali lagi tidak untuk ditelan, tidak untuk dimakan. Nah, kemudian juga perkara yang tidak membatalkan puasa, yakni kemasukan di dalam mulutnya masuk perkara-perkara yang memang sulit untuk dihindari. Nah, melewat lewat apa per, pergi belanja ke senggol lewat ke dagang sate mau tidak mau masuk di dalam hidungnya, tenggorokannya, masuk ke dalam e, mulutnya, asapnya sate. Iya kan? Terjadi yang seperti ini. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Kecuali jika dia memang niat nah, didatangi, duduk di belakangnya orang yang sedang menjual sate, mengipas sate, membakar sate, kemudian dia asik di sampingnya menghirup-hirup apa asapnya tujuannya apa? Nah, apa untuk dia apa mengenyangkan tubuhnya. Maka dengan niat seperti ini dia mengkhawatirkan, khawatir akan Allah alam dikhawatirkan akan membatalkan puasanya. asapnya kendaraan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, para pekerja kuli misalnya ngelembur nurunkan tepung ya kan di siang hari Ramadan misalnya ya tepung debunya akan masuk ke dalam apa tenggorokannya akan masuk ke dalam mulutnya dan ini terasa artinya Kenyataan dialami demikian. Bahkan nurunkan semen pun kalau terus dalam jumlah yang banyak ini masuk ke, melekat di lidahnya. Serbuk-serbuk atau debu-debunya semen tersebut. Yang demikian ini bukan pembatal insyaallah taala. nam wallahu taala alamu bisawab. Ini perkara tambahan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini muallif menukil hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa taqahu muttafaqun alaihi <clears throat> Barang siapa lupa ketika dia sedang berpuasa, faakala lantas karena lupa dia makan. Au syariba atau minum. Maka batalkah puasanya? Tidak. Rasulullah menyatakan fal yutimma saumahu hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesungguhnya dia diberi makan ketika itu sedang diberi makan oleh Allah dan sedang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal-pembatal puasa tadi nah jika dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak sengaja atau terpaksa di bawah paksaan orang yang memang mempunyai kekuatan kesanggupan untuk mencelakakan dia maka yang ini tidak termasuk pembatal <clears throat> jadi pembatal-pembatal itu tadi tidak teranggap pembatal jika apa dia mengalami dalam tiga kondisi lupa makan lupa nah atau apa tadi tidak sengaja atau dipaksa maka yang seperti ini tidak membatalkan puasanya di hadapan orang yang jahat nah kemudian dia di, tahu orang jahat ini dia sedang berpuasa kemudian di bawah todongan senjata tajam. Dia dipaksa untuk minum, dia dipaksa untuk makan, dan demi menjaga keselamatan jiwanya dia makan minum dan tidak batal puasanya selama apa dia memang tidak berniat untuk membatalkan puasanya. Dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna Allah wada'a an ummati an-nisyan wa mastukriha alaihi Allah meletakkan beban dosa meletakkan eh, catatan dosa tidak teranggap sebagai dosa sesuatu yang dilakukan karena lupa karena tidak tahu jahil dan karena sebab dia dipaksa wa mastukriha alaihi. Hadis ini minimal derajatnya hasan. Nah, dihasankan atau disahihkan oleh banyak a'immah diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kapan melakukan itu dengan sengaja, eh, kapan melakukan pembatal itu dikatakan batal jika dia pertama tahu, yang kedua apa? Eh, lupa. Ya, yang kedua dia sengaja. Nah, sadar, kemudian tahu itu terlarang, pembatal, kemudian apa? Sengaja. Bagi yang tidak tahu insya Allah tidak mengapa. Karenanya ikhtilaf dalam perkara-perkara seperti ini. Orang yang menganggap hijamah itu apa misalnya orang berpendapat dosanya hijamah itu batal dia tidak mengatakan puasa orang yang berpendapat hijamah tidak batal itu apa? Ketika berbekam, orang yang berpendapat bahwasanya hijamah itu membatalkan puasa tidak menganggap orang yang beriktikad bahwasanya hijamah tidak membatalkan puasa dan dia berbekam ini tidak dianggap batal puasanya. Nah, paham ya? Jadi perkara istihad yang seperti ini teranggap mirip dengan dia oh, kita yang berpendapat misalnya orang yang menganggap bahwasanya hijamah pembatal kemudian ada orang berbekam dihukumi bahwasanya dia itu tidak tahu itu sebagai pembatal dan ini tidak membatalkan nah kecuali perkara itu adalah perkara yang memang ijma dan memang diketahui oleh semua muslimin dan muslimat makan, minum dan yang lainnya. Ini tidak ada uzur. Kenapa? Tidak ada yang jahil bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu